Puja-puja sanjung teruntuk zat pemaaf kekhilafan sekaligus penebar rahmat sekalian alam. Salawat terbingkai salam semoga tetap terlimpah curahkan pada beliau pemimpin umat pemberi syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu, para undangan dan tak lupa jazakumullah khairan katsira kepada grup solawat Al-Banjari Muhasabatul Kolbi. Dengan keikhlasan kita semua Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang mubarakah ini dalam satu acara Walimatut Tasbiyah Ananda Kenny Muhammad putra kedua dari Bapak Dawam beserta Ibu Fitriah. Sekaligus rasa tasyakur Bapak Dawam sekeluarga untuk merenovasi toko berkah abadi. Mudah-mudahan dengan disambutnya Solawat al-Banjari Muhasabatul Qalbi dengan dilantunkan berbagai solawat yang diperuntukkan untuk beliau sang baginda Rasul akan menambahkan keberkahan, menambahkan kemaslahatan kepada Ananda Kenny Muhammad beserta tokoh berkah abadi. Amin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Syukron kathir ala kiraatil fatihah Hadirin para undangan rahimakumullah Acara selanjutnya yaitu acara walimatut tasmiyah Yang akan diisi dengan maulidut tiba Solawat al-banjari Yang akan dibawakan oleh grup Solawat al-banjari muhasabatul kolbi dari Jombang Dan perlu kita ketahui beliau adalah grup solawat yang ternama, grup solawat yang terpopuler, grup solawat yang paling dikenal di antara dunia persolawatan. Aplaus untuk Muhasabatul Kolbi. Hadirin para undangan rahimakumullah, marilah kita ikuti bersama Maulidut Tiba yang akan dibawakan oleh grup Solawat Al-Banjari Muhasabatul Kolbi dengan vokalis sahabat Dwi dan kawan-kawan. Disilahkan.